Wa naqul dan tapi kita katakan Nabi wahidun afdalu min jami'il awliya. Seorang nabi lebih baik dibandingkan seluruh para wali. uh, pensyarah mengatakan yushiru syekh rahimahullah ila raddi ala ittihadiyah wa jahalati al-mutasawwifah Syekh yaitu Imam At-Tahawi rahimahullah mengisyaratkan bantahan terhadap orang-orang ittihadi yaitu mereka yang meyakini keyakinan wahdatul wujud dan mengisyaratkan pada kejahilan orang-orang tasawuf. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya andalan orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat yaitu para syekh mereka yang mereka anggap sudah mencapai derajat wali. Dan biasanya mereka akan menceritakan keramat-keramat syekhnya yang pernah mereka lihat sendiri tetapi biasanya kebanyakan itu hanya hikayat-hikayat tentang syekh-syekh mereka perkara-perkara yang aneh yang di luar kebiasaan atau dengan yang disebut dengan karomat kata mereka karena dia sudah mencapai derajat wali Wa illa fa'alul istiqamah yusuna bimutaba'atil ilmi wa mutaba'ati syara' Padahal ahlul istiqamah mereka-mereka istiqamah mewasiatkan untuk mengikuti ilmu dan mengikuti syar'i. Faqad ayyu aujaballahu ala khalqi kullu mutaba'atir rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan seluruh makhluk untuk mengikuti para rasul, bukan para nak, bukan para wali ya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala firman Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami utus para rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. An-Nisa ayat 64. Dalam Al-Imran ayat 31 sebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah maka ikutilah aku misalnya Allah akan mencintai kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk mengikuti <clears throat> para rasul yang diutus kepada mereka. Umat Nabi Musa Nabi Musa diutus pada Bani Israel agar mereka mengikuti Nabi Musa. Kemudian Nabi setelah Nabi Musa seperti Nabi Isa dan seterusnya. Bukan mengikuti para wali. Oleh karena itu sunnah. Sunnah bukan sunnah para wali. Tetapi sunnah yang diikuti adalah sunnahnya para rasul. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang diberi rekomendasi oleh Rasulullah SAW dan yang diperintahkan beliau untuk diikuti bukan para wali sebab para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum kalau kita seandainya kita diperintahkan untuk mengikuti para wali mutlak begitu saja maka masing-masing orang akan menyatakan dirinya wali dan masing-masing kaum akan mengangkat seorang wali di antara mereka yang mereka anggap seorang yang soleh yang mereka anggap seorang keramat memiliki kesaktian-kesaktian yang luar biasa. Para khafidin rahimahullah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan para wali. Bukan para wali, kecuali yang memang sudah diberi rekomendasi oleh Rasulullah SAW seperti alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin Dalah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin al-mahdiyin. Mengapa mereka harus diikuti? Karena memang itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagaimana yang telah kita pelajari pada kajian-kajian yang lewat. Namun selain mereka ya, selain mereka Imam Abi Hanifah mengatakan mukhayyar, artinya kita boleh memilih, diambil pendapatnya ataupun dibuang. Ya, diambil pendapatnya ataupun dibuang. Berkata Abu Utsman An-Naisaburi, "Man ammara sunnata ala nafsih qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah." Barang siapa yang menjadikan sunnah sebagai sebagai pimpinan dirinya baik dari sisi ucapan maupun perkataan pasti dia akan berkata dengan hikmah artinya berkata dengan benar ucapan dan perbuatannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan As-Sufyan As, eh, sufyan as sufyan uh, as sauri pernah mengatakan fa in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi sunnah fa'al. Apabila kamu sanggup untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, maka laksanakan. Bukanlah. Misalnya kalau seandainya ada sunnah cara menggaruk kepala, misalnya nggak boleh dengan satu jari harus tiga jari, seandainya begitu, Seandainya kamu sanggup untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, maka lakukan dengan sunnah. Itu seandainya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan uh, segala aktivitas para kaum salaf terdahulu memang benar-benar berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, seandainya para sahabat mengusap uh, apa namanya ini, kukunya ketika wudhu, misalnya aku akan mengusap kukuku begitu. Karena mereka sangat berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang menjadikan sunnah sebagai pimpinan untuk dirinya, baik dari segi ucapan maupun perbuatan, pasti dia akan berbicara tentang hikmah. Waman ammarul hawa ala nafsi. Barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan dirinya, kalau bil bid'ah, pasti yang keluar dari ucapannya adalah perkataan ataupun perbuatan bid'ah. Wa qala ba'dhum berkata sebagian mereka man taraka ba'dhu syai'an minas sunnah ma taraka ba'dhum syai'an minas sunnati illa likibrin fi nafsi. Tidaklah sebagian orang meninggalkan se sebagian sunnah kecuali dikarenakan takabur yang ada pada diri mereka. Coba kita lihat mereka-mereka yang bertahan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallam. Ya. Apabila kita katakan ini tidak ada sunnahnya, mereka pasti akan mencari-cari pembenaran akan perbuatan mereka tersebut. Bukan mencari kebenaran. Makanya para ikhwafidin rahimahullah wa iyyakum. Berapa banyak orang yang haruma anil ilmi terhalang mendapatkan ilmu dikarenakan ketika dia belajar bukan ingin mendapat mencari kebenaran tapi ingin mencari pembenaran. Berapa banyak orang yang bertanya tentang ilmu, tentang satu permasalahan, bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Oleh karena itu jika dia bertanya satu permasalahan, dijawab tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia akan cari tempat bertanya yang lainnya sampai jawaban tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena para ikhwafidin rahimahullahu ayyakum. Masing-masing orang tentu memiliki pemikiran dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ya. Contohnya lah. Ketika kita katakan bahwasanya musik itu hukumnya haram karena jelas tercantum dalam hadis Bukhari. Jelas tercantum dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu ummati kaumun yastahillun al-hir wal harir wal khamar wal ma'azik. Nanti akan datang kaumku satu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar dan menghalalkan musik. Mereka yang sudah gandrung cinta dengan musrik, dengan musik bukan musyrik. Ya. Dengan musik sudah menjadi darah daging tulang dan sumsumnya. Sulit untuk meninggalkan mereka akan mencari-cari pembenaran yang lainnya. Nah, muncullah dia dapati sebuah pendapat Ibnu Hazm hadis ini kan hadis doaif. Cari-cari seorang ulama yang dia anggap sebagai seorang ulama, ternyata ada. Dr. Yusuf boleh membolehkan. Akhirnya tuh kan boleh. Coba bilang nggak boleh. Bisa saja seperti itu para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Karena apa? Karena dia bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Selama tidak cocok dengan hawa nafsunya cari saja pendapat yang lain. Yang kira-kira nanti cocok. Makanya antum mau apa? Apa saja yang antum mau kan, insya Allah akan ada yang menjawab sesuai dengan apa yang antum inginkan. Apalagi antum sudah seorang memiliki gelar, misalnya memiliki jabatan, punya kudus, itu gampang. Bisa diatur sesuai dengan teken kontrak. Jadi demikian para fakir, rahimallahu iyyakum. Makanya seorang talibul ilmi ya, Ketika dia belajar, niatnya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Mereka yang mencari kebenaran, ini dikarenakan apa? Dikarenakan yang sedang berbicara mengendalikan dirinya itu adalah sunnah. Ketika dia ketahui ini adalah sunnah Rasulullah SAW, dia menerimanya dan berusaha untuk mengamalkannya. Pasti seperti itu. Walaupun selama ini tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Mereka yang mencari pembenaran pasti tidak akan bisa menerima. Karena apa? Karena apa yang dia terima tidak sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Makanya para kafir, rahimanallahu wa iyyakum kita lihat kebanyakan di masyarakat ini adanya kebidahan-bidahan yang sangat yang tersebar sangat uh, apa namanya uh, merata di kalangan kaum muslimin khususnya di Indonesia Mengapa sulit sekali menerima sunnah Rasulullah? Karena kebanyakan mereka itu pertama bukan seorang talabul ilmi. Bukan seorang talabul ilmi. Kebanyakannya itu hanya mereka yang memang kepingin hadir di majelis pengajian. Ya daripada waktu kosong mendingan diisi dengan dengar-dengar kajian-kajian ya sebagai refreshing karena ada ketawa-ketawanya dikit kan begitu supaya ya sebab sekalian tertawa bisa mendapat amal kan begitu duduk di majlis taklim nah jadi demikian akhirnya apa memang bukan untuk ilmu yang didapat bukan ilmu yang didapat tapi hanya sekedar yang ngumpul-ngumpul dan lain-lainnya jadi barang siapa menjadikan sunnah sebagai pimpinan untuk dirinya pasti dia akan berbicara tentang hikmah dan barang siapa menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan dirinya pasti dia akan uh, berbicara tentang bid'ah dan ini bisa kita. Jadikan kaidah untuk diri kita sendiri. Kau perhatikan dalam satu masalah apa saja. Ya, dalam masalah apa saja. Masalah jenggot misalnya. Kita sebenarnya nggak belum suka jenggotan. Ya. Sunnah. Coba cari-cari dulu yang lain. Mana tahu ada yang mengatakan mengatakan mustahab dikerjakan nggak apa-apa, ditinggal dikerjakan bala ditinggalkan nggak apa-apa. Atau yang isbal, aduh kok jelek sekali ya pakai celana-celana gantung. Cari dulu mana tahu ada yang Mana tahu ada yang mengatakan boleh ataupun paling minim maksimal mak, apa namanya makruh lah. Ada saja, pasti antum dapati. Ya, pasti antum dapati. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya di sini dikatakan ya, tidak ada seorang pun yang menolak sunnah kecuali dikarenakan takabur pada di, yang ada pada dirinya. Kecuali karena takabur yang ada pada dirinya. Kemudian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Fa innahu idza lam yakun muttabi'an li amri alladhi ja'a bihi rasul kana ya'malu bi iradati nafsihi. Apabila seorang tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, berarti kebalikannya. Berarti dia beramal sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dua saja. Seorang ketika beramal, dia mengikuti Rasul atau mengikuti apa yang dia inginkan. Begitu. Walaupun apa yang dia amalkan itu kebetulan cocok dengan cocok dengan dengan sunnah Rasul seperti jenggot. Ya. Kebetulan lagi ngetren jenggot, ditengoknya si Dani, jenggotnya lumayan nggak cukur. Kan begitu. Wah. Ngetren juga. Kalau kelihatannya jarang begitu, jenggotan begini. Eh ada sunnahnya, ah, kan betul. Akhirnya ngikut. Jadi sebenarnya bukan dia ngikut sunnah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Walaupun kebetulan sama apa yang dia hawa nafsunya dengan dengan sunnah tersebut. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Fayakuna lil hawa. Kalau enggak dia mengikuti sunnah Rasul berarti dia mengikuti hawa nafsunya bi ghairi hudam minallah tanpa ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala wa huwa minal kibir ini merupakan salah satu kesombongan sebagaimana yang sering kita uh, kita sebut sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW berkata bersabda innallaha jamil la innallaha jamil yuhibbul innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib innallaha jamil yuhibbul jamal sungguhnya Allah itu indah dan suka yang indah-indah kemudian Eh, Rasulullah SAW bersabda melanjutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya masih ada dalam hatinya se sebesar semut ataupun sebesar biji sawi takabur, kekabiran, apa namanya? e, kesombongan. Salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini suka kalau pakaianku dan sandalku itu indah, cantik." Apa kata Rasulullah? Al-kibru ghamtun batrul haq wa ghamtun nas yang disebut dengan kesombongan adalah yang e, meremehkan orang dan menolak kebenaran itu yang dikatakan dikatakan kesombongan dan dia ini telah menolak sunnah Rasulullah SAW yang merupakan kebenaran. Makanya para ini rahimanallah wa iyyakum kalau antum misalnya berdialog dengan seorang atau berdiskusi tentang salah satu jamaah misalnya yang membuat satu amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah ya mereka pasti mengakui memang tidak ada pada zaman Rasulullah tidak ada pada zaman sahabat tapi nah, tapinya itulah sunnah mereka tapinya itu itulah sunnah apa namanya yang mereka jadikan dalil walaupun sebelumnya mereka mengakui apa saja yang bid'ah yang antum apa namanya yang antum uh, sebutkan ya mereka akan mengakui tidak memang tidak ada tapi nah, jadi biasanya yang dalilnya itu tapinya itu so, yang setelah kata tapi kemudian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum fa innahu bi qaulil ladina qalu orang seperti ini mirip seperti mereka yang mengatakan lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya rasulullah kami tidak akan beriman sampai kami diberi apa yang pernah diberikan kepada rasul-rasul terdahulu. Wa katsirun min haula yadhunnu annahu yasilu bi riyasatihi wa jitihadi fi ibadati wa tasfiyati nafsihi ila ma wasalat ilaihi al-anbiya min ghairi tiba'i li tariqatihim. Banyak di antara mereka-mereka ya seperti orang tasawuf, orang tarekat dan lain-lainnya mengira bahwasanya dengan kepemimpinnya eh, eh, apa namanya kepiawaiannya dan kesungguhan dalam beribadah yang mereka sebut juga dengan eh, membersihkan diri tazkiyatun nafsi mereka mereka merasa sudah sampai kepada derajat para nabi tanpa melalui jalur para nabi tanpa melalui jalur para nabi wa minhum may yadhunnu annahu qad sara afdal minal anbiya bahkan ada yang mengira bahwasanya dia lebih afdol dibandingkan para nabi. <clears throat> Ya. Jadi dia sudah merasa ada orang-orang yang ini seperti ini, dia sudah merasa dirinya itu sudah sampai pada derajat nabi. Bahkan sudah melebihi nabi. Oleh karena itu mereka punya satu syair dalam Arab, bahasa Arab, maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaiqur rasul rasuli dunal wali. Para nabi itu memiliki tempat di alam barzakh nanti sedikit di bawah di atas Rasul dan di bawah wali. Perhatikan, ya. Posisi para nabi di alam barzakh nanti sedikit di atas Rasul. Tetapi masih di bawah para para wali. Kau bayangkan, wali lebih tinggi dibandingkan Rasul dan Nabi, kebalikan. Padahal ahli istiqamah mereka menyatakan bahwasanya yang paling tinggi adalah derajat Rasul. Setelah itu baru para nabi. Setelah itu para wali. Itu pun wali yang mengikuti jejak para rasul, bukan wali syaitan. Nah, begitu. Tapi kita lihat wali-wali yang diagung-agungkan yang dianggap keramat oleh kaum muslimin kebanyakan adalah wali-wali yang tidak yang tidak meniti jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat para sahabat, para tabiin dan lain-lainnya jarang dijadikan wali. Oh perhatikan, jarang dijadikan wali, dianggap wali. Tapi coba kita lihat orang sekarang yang dianggap wali, tidak ada seorang pun orang ulama, tidak ada seorang pun dari mereka yang mereka ahli hadis. Biasanya orang-orang tasawuf, tarekat, tarekat Indian tarekat itu. Coba perhatikan, tidak ada seorang pun di antara mereka dari ahli sunnah. Mereka yang ahli hadis, seorang ulama yang piawai dalam ilmu hadis, tidak ada. Satu pun di antara mereka. Coba antum perhatikan. Di antara seorang wali yang merasa dirinya wali yang sudah mencapai derajat nabi bahkan lebih dari itu yaitu Ibnu Arabi. Ah, ini masyur nih Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dalam kitabnya khusus apa katanya? Walamma masalan Nabi sallallahu alaihi wasallam nubuwata bihaitin minal minal libni faraaha qad kamulat illa labinah. Ketika Nabi sallallahu membuat permisalan diri beliau yaitu permisalan para nabi dengan sebuah tembok dari batu bata dan beliau melihat tembok tersebut sudah sempurna dibangun kecuali tinggal satu tempat batu bata saja. Fakana huwa sallallahu alaihi wasallam al-labina Dan batu bata yang masih kosong tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal khatamul auliya, adapun khatamul auliya artinya penutup sekalian para wali. Nah, ya kalau nabi tadi khatamul anbiya, kalau ini khatamul auliya. Fala budda min hadhihi ru'ya. Adapun seorang yang merupakan penutup sekalian wali pasti juga melihat penglihatan seperti ini. Fayara annahu matsalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsahu fil haid fi labinatain. Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW hanya tinggal satu batu bata, tetapi seorang khatamal khatamal aulia, penghulu sega, eh, sekalian para wali melihat tembok tersebut masih kurang dua batu bata. Oh, bayangkan, kalau Nabi melihat hanya satu batu bata, tapi seorang wali dia akan melihat dua batu bata. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya begini. Mereka mengatakan Ibnu Arabi mengatakan yang dimaksud dengan dua batu bata itu adalah satu batu bata yang terbuat dari emas dan satu batu bata yang terbuat dari perak. Adapun batu bata yang tempat dua batu bata yang masih kurang ini, yang dimaksud dengan batu bata dari perak adalah yaitu batu bata yang ber, yang maksudnya adalah syariat-syariat. Ya, syariat-syariat, kemudian hukum-hukum. Adapun batu bata yang dari emas itu adalah uh, apa yang terkandung di dalam Islam tersebut, dalam syariat tersebut. Makanya kalau antum berbicara tentang syariat terhad dengan orang-orang tasawuf, mereka mengatakan kalian ini kan bicara masalah kulit-kulit. Ya. Coba perhatikan, kalian hanya bicara masalah kulit-kulit, kalian tidak tahu bagaimana hakikatnya. Ya. Tidak tahu bagaimana hakikatnya sholat itu kalian nggak tahu bagaimana hakikatnya. Sholat tunggang tunggi itu kan merupakan itu hanya zahir saja. Tapi apa hakikatnya? Kalian belum dapat itu. Bagaimana hakikatnya? Makanya antara orang para ulama-ulama dengan orang-orang tasawuf ini nggak pernah sama. Karena mereka apa? Karena mereka ilmu mereka itu ilmu yang batin aja. Sementara yang ini dianggap orang-orang yang hanya mempelajari syariat, syariat dan hukum-hukum yang merupakan kulit-kulit agama ini, bukan intinya. Yang mereka pelajari adalah inti, yang antum pelajari adalah kulit-kulitnya. Nah, begitu. Padahal nggak tahu tanpa kulit inti busuk. Iya kan? Coba antum kupas itu buah-buahan, kupas kulitnya, besok udah busuk. Bagaimana mungkin inti bisa benar kalau kulit nggak benar? Kan begitu. Ini kalau main akal-akalan maksudnya. Kalau main akal-akalan. Karena mereka juga main akal-akalan membagi Islam itu pada kulit dan dan inti. Berapa banyak juga kulitnya bagus, eh intinya busuk. Kan begitu, seperti ini Bagus, dibuka, potong, busuk. Kan begitu. Itu kalau main akal-akalan. Makanya syariat ini tidak bisa dijadikan sebagai se, apa namanya di, di, diambil dalil dengan cara akal-akalan seperti itu. Kemudian para hafidin rahimanallahu wa iyyakum. Di sini dikatakan ya, pensyarah kitab ini mengatakan yaitu Ibnu Abil Aiz mengatakan kufru Ibnu Arabi wa amtaluhu fau fauqa kufril qairin lan nu'mina hatta nu'ta mitlama ma utiya Rasulullah. Kekafiran Ibnu Arabi dan orang-orang yang semisalnya itu di atas orang-orang yang mengatakan kami tidak akan beriman kecuali kecuali kalau kami diberikan seperti apa yang diberikan oleh para rasul-rasul terdahulu. Jadi para kafir rahimanallahu iyyakum, para ulama-ulama sunnah sepakat menyatakan bahwasanya Ibnu Arabi itu kafir Nah, jadi demikian. Karena apa? Karena dari dari dari ucapannya tadi bahwasanya Nabi melihat uh, di tembok tersebut kurang satu satu batu bata sementara khatamul aulia yang dia maksud dengan khatamul aulia itu dia. Ya. Dialah yang dia maksud dengan khatamul aulia yang melihat malah yang kurang itu sebenarnya ada dua. Begitu. Yang Nabi menutupi batu bata yang terbuat dari perak tadi sementara dia yang menutupi yang menutupi satu tempat batu bata tadi yang terbuat dari dari emas. Itu artinya apa? Ya jelas yang namanya emas lebih mulia dibandingkan perak. Nah, jadi demikian. Kemudian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Wa qauluh berkata Imam at rahimahullah, "Wa nu'minu bima jaa'a min karamatihim masah an ittiqati min riwayatihim." Kita juga beriman ya, dengan keramat-keramat, karomah-karomah yang terjadi pada diri wali berdasarkan riwayat-riwayat uh, yang siqah dari mereka. Jadi para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, seorang wali itu bisa memang dia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah ini adalah sesuatu yang di luar di luar kebiasaan. Ya, sesuatu yang di luar kebiasaan seperti Umar bin Khattab beliau bisa mengatur pasukan padahal beliau sedang sholat misalnya ya atau yang masalah yang lain-lainnya. Namun para ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum yang dikatakan karomah yaitu hanya untuk wali-wali Allah. Hanya untuk wali-wali Allah. Dari mana kita tahu wali ini adalah walinya Allah? Lihat apakah aktivitasnya sehari-hari sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW apa, apa tidak? Kalau tidak, berarti itu bukan wali, itu wali syaitan namanya. Walinya syaitan dan yang dia dapati adalah sihir. Ketika uh, pada zaman Imam Ahmad, ketika, ketika salah seorang kerasukan jin, kemudian salah seorang keluarganya melapor kepada Imam Ahmad, ya Imam, keluargaku ada kemasukan jin. Kata Imam Ahmad, udah bawa sendalku ini, bawa sendalku, dibawalah sendalnya ini, dibawa sendalnya Kemudian digertak ini yang kerasukan jin. Eh jin, kamu mau keluar apa tidak? Kalau aku pukul dengan sendalnya Imam Ahmad, keluar. Ya. Kemudian meninggal Imam Ahmad. Digantikan oleh muridnya. Kembali lagi seperti itu. Datang muridnya nih, nih, kirim nih sendalku ini. <laughs> Nah, dia ancam dengan sendal muridnya Imam Ahmad. Hei, eh, ini sendalnya murid Imam Ahmad. Kamu keluar apa enggak? Enggak mau keluar ya, nggak mau keluar. Setelah itu tanya, kok, kok dulu kamu keluar? Karena nggak mau keluar. <laughs> Apa kata jin ini? Imam Ahmad adalah seorang yang menegakkan sunnah dan kami mengikuti apa yang dia perintahkan. Jadi jika karamat seperti ini, itu hanya ada pada wali-wali Allah. Makanya kalau antum ada orang datang pada antum, Pak, ini adik saya kerasukan jin, antum jangan kirim sendal, nggak laku sendal antum. <laughs> Ya, nggak akan keluar. Paling kalaupun keluar karena takut baunya. <laughs> ah, jadi demikian para ikhwah fillah wa yakum. Ini salah satu keramat. Yang keramat adalah yang dikatakan karomah adalah khusus untuk wali-wali Allah. Ya, khusus untuk wali-wali Allah, bukan wali-wali syaitan. Makanya kita lihat ya, uh, apa namanya? Uh, banyaknya kisah-kisah Terkadang yang seorang ustaz itu sudah identik sebagai seorang pengusir jin. Ya. Seorang ustadz, seorang kiai lebih identik untuk mengusir-musir jin. Punya kekuatan kesaktian, ya, sakti mandraguna, kemudian kekuatan-kekuatan gaib tersendiri. Nah, ini sekarang yang sedang yang banyak digandrungi oleh kaum muslimin. Dikarenakan apa? Dikarenakan dangkalnya akidah mereka. Mereka mudah saja terkecoh dengan seorang yang bisa menangkap jin masuk ke botol minyak angin. Sangat gampang sekali mereka. Subhanallah bisa ya. Nah, kan begitu. Karena apa? Ini merupakan pendangkalan-pendangkalan. Dari gayanya saja, Ustaz saya syukur jenggot. Nah, jelas bukan Ustaz Sunnah. Kan begitu. Selanjutnya Isbal, jelas bukan Ustaz Sunnah. Ya. Sedang Imam Syafi'i yang jelas sebagai seorang imam, nggak pernah kisahnya dia nangkap jin masukkan botol minyak angin. Gak usah, oh itu kan karena kecil Ustaz. Iya, botol botol apalah, botol orangnya krus gitu. Terus terhalang Tidak pernah kisahnya seperti itu. Imam Ahmad apa pernah lari-lari ngejar-ngejar ngejar-ngejar jin, nangkap jin. Oh, tuh. Lo masukkan. Enggak pernah para hafidin rahimanallahu wa iyyakum. Para sahabat pernah lari-lari ngejar-ngejar jin. Seperti Ghostbuster itu. Enggak pernah, enggak pernah. Ini tandanya apa? Kalau zaman para sahabat juga nggak pernah seperti itu, zaman para tabi juga nggak seperti itu, dengan setelah itu juga seperti itu, tandanya ini bukan termasuk dalam agama, begitu. Tandanya ini bukan masuk dalam masalah agama. Mereka apa? Ada yang masukkan jin ya selesai itu masalahnya. Tidak ada yang lain. Tidak sampai dikejar-kejar, ya, sampai dikejar kemana-mana perginya jinnya. Ini berarti apa? Ini bid'ah. Kalaupun ada seorang wali yang katanya bisa mengejar-ngejar jin ke sana kemari, tangkap masukkan ke botol, entah mana pun jinnya, Kan begitu? Ini berarti apa? Kalaupun memang benar, kalaupun memang benar, itu adalah wali syaitan. Ya, itu adalah wali syaitan para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Makanya jangan ber, jangan terkecoh kalau sudah serbannya tinggi, kemudian bisa terbang dia uh, uh, dibacok tangannya, kemudian tidak apa-apa dikatakan oh ini adalah wali. Ya, ini adalah wali. Bukan seperti itu, maling di Kampung-kampung juga ada seperti itu yang nggak apa-apa di, dicangkul. Apa jadi wali? Wali masa maling kan begitu. Cuman bedanya yang ini gentayangan malam, ini gentayangan siang, itu aja bedanya. Para kafirin rahimanallahu ayyakum. Oleh karena itu Abu Ali Al-Jauzani mengatakan, "Kun taliban lil istiqomah. Jadilah kamu seorang yang me mencari menuntut keistiqomahan. Wala taliban lil karamah bukan orang yang mencari keramah, karomah, keramat. Oleh karena itu kita lihat para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, mereka-mereka yang tasawuf, tarekat dan lain-lainnya, sekian puluh ribu kali zikir, itu pada intinya tujuan mereka bukan ibadah, tetapi ingin mendapatkan satu karomah. Coba so, perhatikan. Makanya amal-amal seperti ini ujung-ujungnya bisa mengobati orang, sebelum dia ngobati biasanya uh, eh, saat hajat dulu malam hari apakah itu ada jin apa tidak coba dia punya apa namanya ajian telepati ya. pakai ajian telepati dia jadi tahu dia orang yang kemasukan di sana dia sholat di rumahnya oh ini masuk jin dari mana dia tahu nah jadi demikian makanya jadilah kamu orang mencari keistiqomahan bukan mencari keramat nah, begitu kalau orang yang mencari keramat pasti dia akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya karena yang akan dituntut adalah ilmu, ilmu sakti. Walaupun katanya ada uh, ini kan yang kami cari ilmu putih. Ya. Ilmu putih, ilmu itu kan ada terbagi dua, ilmu putih dan ilmu hitam. Gak tahu juga ini dari mana pembagiannya. Kenapa gak ada hijaunya? Yang ada ilmu putih, ilmu hitam. Kalau kita membela yang benar berarti ilmu putih, kalau dia jahat berarti ilmu ilmu hitam. Ini kan apa namanya syubhat-syubhat ataupun eh, pembagian-pembagian uh, yang ma'anzalallahu biha min sultan tidak ada dalil dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sama saja kalau antum jadi dukun kemudian untuk menolong orang kan begitu apakah lantas dukunnya menjadi ilmu putih? Antum punya ilmu santet, tapi untuk apa? Saya untuk menyantet para perampok. ya nah sama saja. Tetap saja yang namanya santet, tetap santet. Tinggal penggunaannya saja. Kemana? Kan begitu. Pernah dulu kita di, e, melakukan training di satu desa dekat Martubung. Waktu itu kan kita masih semangat mendirikan daulah Islamiyah. Jadi kata kiai pondoknya, saya ingin ilmu bisa menghilang. Loh, kenapa Pak? Iya, kalau saya menghilang, saya masuk istana negara, saya bunuh tuh Soeharto. Nah, itu perjuangannya bisa menghilang. Nah, jadi demikian, ya. Fa inna nafsaka mutaharrikah, mutaharrikah fi talabil karoma. Karena hawa nafsumu itu senang ingin mendapatkan keramat. Wa rabbuka tatlubu minka al-istiqamah. Sementara Rabbmu menuntut kamu untuk istiqamah bukan untuk mendapatkan keramat. Jadi keramat itu para fillah rahimanallahu wa iyyakum itu merupakan anugerah dari Allah bukan perkara yang dituntut. Bukan bisa antum menuntut kerama seperti menuntut ilmu. Bertapa antum di, buka, di puncak Gunung Lawu. Gak boleh makan yang darah-darah. Ya gak boleh makan yang ini dan itu. Kan begitu 40 hari, 40 malam dan seterusnya. Tidak ada dalam Islam kita diperintahkan untuk mencari keramat, kekeramatan. Tidak ada, ini bidah. Seorang dituntut untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW keikhlasannya mungkin akan menurunkan keramat. Ada karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Jadi kalau ada orang yang beribadah ingin mendapatkan supaya ada pembisik-pembisik ya, ada pembisik-bisiknya ketika dia berjalan, oh kamu ke sana saja, kamu kemari saja. Ya, ini merupakan perbuatan yang bid'ah. Tidak ada perintah dari Allah dan tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, menuntut ilmu, ilmu-ilmu seperti ini, ini adalah bid'ah. Bahkan bisa jatuh pada perbuatan syirik. Karena keramat tidak akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terhadap orang-orang yang mengikuti rasul mereka, rasul Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin. Dan tujuan beribadah, tujuan mengikuti sunnah ini bukan untuk mendapatkan keramat, Bukan mendapatkan karomah enggak, tapi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun karomah itu hanya apa bonus lah kita katakan gitu. Ya, bonus saja. Jadi bukan itu tujuannya. Jadi itu bedanya antara wali Allah dengan wali syaitan. Kemudian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Wa qawluh dan berkata Imam Tahawi rahimahullah wa nu'minu bi asyratis sa'ah dan kita beriman dengan tanda-tanda hari kiamat di antaranya min khuruj dajjal di antaranya keluarnya dajjal wa nuzul Isa bin Maryam alaihi alaihi salam minas sama dan turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salam dari langit wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha min maghribiha min maghribiha dan kita beriman matahari akan terbit dari barat wa khuruju dabbah al-ard min mawdi'iha dan keluarnya binatang bumi dari tempatnya ini beberapa poin yang berkaitan dengan tanda-tanda akan dekatnya datangnya hari kiamat dari Auf bin Malik al-Asya'i kala dia berkata ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menghadap Nabi sallam fi ghazwati Tabuk ketika perang Tabuk wa huwa fi qubbati min adimin min adamin. Pada saat itu beliau berada di bawah kemah beliau yang terbuat dari kulit. Faqala udud udud sittan baina yadi sa'ah. Inilah ada enam perkara yang menandakan dekatnya hari kiamat. Pertama, mauti yaitu wafatnya aku. Tumma putihat Baitul Maqdis. Ditaklukannya Baitul Maqdis. Maksudnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini sudah terjadi ya. Yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan orang-orang Romawi. Kemudian summa mautanun, summa mutanun ya'khudhu fikum kaqwa'asil ghanam. Kemudian tersebarnya penyakit yang menyebabkan banyaknya kematian seperti matinya kambing-kambing yang terserang penyakit. Summa istifadatul mal hatta ar rajul mi'ata dinar fayudhillu sakhitan. Kemudian orang-orang menjadi kaya raya Bahkan salah seorang mereka jika diberi 100 dinar dia masih marah. Diberi 100 dinar masih marah. 100 dinar itu banyak ini jumlahnya ya. Summa fitnah la yabqa min baitil arab illa dakhalathu. Kemudian muncul fitnah tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu rumah orang Arab pun kecuali rumah tersebut dimasuki oleh fitnah ini. Wah. Ini lagi. Tidak ada satu rumah pun kecuali dimasuki oleh fitnah ini. Jangan-jangan televisi ya. Kemudian summa hudnah takunu bainakum wa baina banil asfar. Kemudian adanya gencatan senjata antara kalian dan orang-orang Romawi. Fayaqdirun, tetapi mereka melanggar perjanjian, fayatunakum tahta samanina ghayah. Mereka menyerang kalian di bawah Eh, delapan panji bendera peperangan tahta kulli ghayatin isna asal alfan di bawah satu bendera pak di bawah satu panji tersebut terdapat dua belas ribu personil pasukan nah, begitu jadi dua belas ribu kali delapan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah ibnu Usaid kala dia berkata ittalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu keluar kepada kami wa nahnu Kata sa'ah pada saat itu kami sedang menyebut tentang hari kiamat. Kata beliau, "Ma tada ma tada ma Apa yang sedang kalian pembicarakan? Bicarakan. Qalu nudzakiru sa'ah ya Rasulullah, kami sedang membicarakan tentang hari kiamat. Faqala kata beliau, inna halan taqumu hatta tarawna hatta tarawna qablaha 'asyara ayatin." Sesungguhnya hari kiamat tidak akan datang hingga kalian melihat sebelumnya sepuluh tanda-tanda. Pertama dukhon. Dukhon itu asap. Kemudian dajjal. Kemudian dabah. Dabah e, eh, binatang nanti yang bisa bicara. Kemudian e, e, terbitnya matahari dari barat. Turunnya Nabi Isa. Munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian adanya tiga gerhana. Satu gerhana di timur, satu gerhana di barat, dan satu gerhana di Jazirah Arab. Kemudian munculnya api dari negeri Yaman yang me menghalau manusia ke mahsyar mereka, ke tempat mahsyar mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mengenai tanda-tanda hari kiamat ini, antum bisa baca buku uh, Yaumul Akhir asrotis eh, tanda-tanda hari kiamat kecil dan tanda-tanda hari kiamat besar yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Askor. Ya. Syekh Sulaiman Askor di situ disebutkan ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yaitu uh, Sungai Forot akan memunculkan sebuah gunung emas sampai nanti orang berperang untuk mendapatkan emas tersebut di antara ribu orang hanya satu yang hidup nah, itu salah satu tandanya kemudian munculnya api dan ini disebutkan sudah terjadi oleh syekh tersebut ya pada zaman sekitar 600-an Hijriah dan tanda-tanda yang lain. Jadi ada dua tanda beliau bagi, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda yang besar. Di antara tanda-tanda yang besar seperti dajjal, munculnya Ajud dan Ma'jud, munculnya uh, terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian Imam Mahdi dan lain-lainnya. Saya kira itu saja kajian kita pada sore hari ini ya. Mengenai tanda-tanda hari kiamat Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kulo qouli hadza astaghfirullah li wa muslimin innahu wal ghafurur uh, perlu anda ketahui,